Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam Aku bersaksi bahasanya tidak ada Sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad Adalah hamba Allah Dan juga Rasulnya Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Dan curahkan kepada beliau Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka dan meneladani mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan solat berjamaah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat berjamaah Sholat berjamaah Artinya adalah sebuah sholat Yang dilakukan secara bersama-sama Di sebuah tempat Dalam waktu yang sama Itu adalah pengertian Sholat berjamaah Dan sholat berjamaah ini memiliki keutamaan yang banyak Di antaranya adalah apa yang tercantum di dalam sabda Nabi SAW Salatul jama'ati afdalu min salat min salatil fadli bisaba'in wa ishrina darajah Beliau SAW bersabda Salat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian 27 derajat Hadis ini sahih diriwatkan oleh Bukhari dan juga Muslim Menunjukkan kepada kita Tentang salah satu keutamaan Melaksanakan sholat berjamaah ini bahwasanya sholat berjamaah Itu 27 kali lipat Lebih baik daripada solat yang dikerjakan sendirian Dan ini adalah karunia Dan juga keutamaan yang besar Dari Allah SWT di mana Allah SWT memberikan kepada kita Pahala yang besar Dengan melaksanakan solat berjamaah ini Dan betapa butuhnya kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di hari kiamat akan ditimbang antara pahala kebaikan kita dengan dosa-dosa yang kita kerjakan. Barang siapa yang pahala kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya maka dialah orang yang akan beruntung di akhirat umur yang kita miliki singkat sementara dosa yang kita kerjakan terlalu banyak dan amalan yang kita kerjakan terlalu sedikit oleh karena itu Sholat berjamaah Ini adalah termasuk Di antara ibadah yang besar pahalanya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW ini oleh karena itu tidak sepantasnya seorang muslim seorang laki-laki yang muslim meninggalkan sholat berjamaah ini kemudian di dalam hadis yang lain beliau SAW bersabda wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah wa salatahu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul kemudian beliau mengatakan wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah salatnya seseorang dengan orang lain itu lebih besar pahalanya daripada salat yang dia kerjakan sendirian dan solatnya seseorang dengan dua orang yang lain, artinya tiga orang, itu lebih besar pahalanya daripada solat yang dikerjakan hanya dua orang. Kemudian beliau mengatakan, dan semakin banyak, artinya semakin banyak jamaahnya, fahuwa ahabbu ilallah. Maka yang demikian itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan tentang keutamaan solat berjamaah. Allah swt lebih cinta, lebih senang apabila solat itu dikerjakan dengan berjamaah daripada solat yang dikerjakan sendirian. Dan semakin banyak, maka yang demikian itu lebih dicintai oleh Allah swt. Untuk solat isya dan juga subuh, maka Rasulullah SAW telah menyebutkan keutamaan yang khusus bagi orang yang melaksanakan sholat isya dan subuh ini secara berjamaah. Beliau SAW bersabda, "Man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu." Beliau SAW mengatakan, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah maka seakan-akan dia telah sholat isya setelah telah sholat malam selama setengah malam barang siapa yang sholat isya berjamaah maka dia akan mendapatkan pahala sholat malam selama setengah malam jadi separuh malam Barang siapa yang sholat berjamaah Sholat isya secara berjamaah Maka dia akan mendapatkan pahala Sholat malam Setengah malam Dan siapa di antara kita Yang pernah melakukan sholat malam Selama separuh malam Ini adalah keutamaan yang besar Bagi orang yang melaksanakan sholat isya Secara berjamaah Kemudian beliau SAW mengatakan Waman sholat subha fi jamaah Faka'annama sallal laila kullahu Dan barang siapa yang sholat subuh Secara berjamaah Maka seakan-akan dia telah sholat malam Semalam suntuk Seakan-akan dia telah sholat malam Semalam suntuk Ini adalah pahala Orang yang melakukan Sholat isya secara berjamaah Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh secara berjamaah Maka pahalanya seperti orang yang sholat malam Selama satu malam penuh Ini Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah Menunjukkan tentang Bagaimana keutamaan sholat berjamaah Terutama sholat isya Dengan sholat subuh Oleh karena itu Hendaknya kita perhatikan Jangan sampai kita ketinggalan Sholat berjamaah Terutama sholat isya Dengan sholat subuh dan Rasulullah SAW mengabarkan di dalam hadis yang lain bahwasanya solat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah solat isya dengan solat subuh. Adapun orang yang mukmin maka dia melaksanakan kedua solat ini dengan ringan untuk mentaati Allah Swt. Jadi sekali lagi ini menunjukkan pahala yang besar bagi orang yang melaksanakan solat isya dan subuh secara berjamaah Hukum melakukan salat berjamaah Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini Ada di antara mereka yang mengatakan bahasanya hukumnya adalah fardu ain Artinya masing-masing dari kita yaitu kaum laki-laki Wajib untuk melaksanakan Sholat berjamaah Pendapat yang kedua mengatakan fardu kifayah Artinya fardu kifayah Apabila sudah dikerjakan oleh sebagian Gugur kewajiban tersebut atas yang lain Kalau sudah ada yang sholat berjamaah di masjid Maka gugur bagi yang lain Pendapat yang ketiga Mengatakan sunnah muakkadah Hukumnya sunnah Tetapi dikuatkan jadi bukan sunnah yang biasa Tapi adalah sunnah yang dikuatkan Dan ini adalah pendapat sebagian ulama Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya sholat jamaah Bagi laki-laki ini adalah termasuk syarat sahnya sholat Artinya kalau kita mampu Untuk melakukan sholat berjamaah di masjid Kemudian kita tidak berangkat Maka sholat yang kita kerjakan di rumah tidak sah ini adalah pendapat sebagian kecil dari para ulama Dan uh, pendapat mazhab Imam Syafi'i Mengatakan bahwasanya ini adalah fardu kifayah Fardu kifayah Artinya apabila dikerjakan oleh sebagian Maka gugur bagi sebagian yang lain Kalau sampai satu jamaah, satu desa tersebut Tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid Maka semuanya berdosa Apabila tidak ada yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid Sampai masjid tersebut kosong Maka semuanya berdosa Tapi kalau sudah dikerjakan oleh sebagian Maka kewajiban ini gugur atas yang lain Dan pendapat yang dikuatkan oleh sebagian guru kita di sini Adalah pendapat yang pertama Yang mengatakan bahwasanya Sholat berjamaah Hukumnya adalah ain. Artinya kalau tidak dikerjakan kita berdosa. Karena hukumnya adalah fardu ain masing-masing dari kita kaum laki-laki bagi yang memiliki kemampuan dan tidak ada udur maka diwajibkan untuk melakukan sholat berjamaah ini di masjid. Mereka berdalil dengan beberapa dalil di antaranya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa menyebutkan tentang solat al-khauf yaitu solat yang dikerjakan dalam keadaan takut. Dan di dalam syariat kita, solat yang dikerjakan dalam keadaan takut seperti ketika pas perang atau dalam keadaan yang lain, maka ini dikerjakan secara berjamaah. Allah swt berfirman, wa idha kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum qa'ifatun minhum ma'aka wal aslihatahum dan apabila engkau wahai Muhammad bersama mereka kemudian engkau mendirikan salat yaitu ketika dalam keadaan takut faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak maka hendaklah sekelompok dari mereka berdiri di belakangmu Artinya sholat berjamaah bersamamu Apabila dalam keadaan takut Masih disyariatkan dan diperintahkan untuk melakukan sholat berjamaah Maka bagaimana dengan dalam keadaan biasa Dalam keadaan perang Tentunya secara akal Itu diberi udur untuk sholat sendiri-sendiri Akan tapi di sini Allah SWT memerintah Rasulullah SAW dan juga para sahabat untuk melakukan sholat berjamaah meskipun itu dalam keadaan demikian, itu dalam keadaan takut. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah wa atuz zakah wa rka'u ma'arrakiin. Adalah kalian mendirikan sholat Menunaikan zakat Dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Allah SWT mengatakan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Artinya menunjukkan bahwa salat itu diperintahkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hamamtu an amura bis salah fatuqamu thumma amuru rajulan fayusalli bin nas thumma antalik intalaqa ma'i antaliqu ma'i e, birijalin ma'ahum hazmun min hatab ila qaumin la yashhaduna salah fa uharriqa alaihim buyutahum binnar yang artinya sungguh aku telah berniat untuk memerintah manusia melakukan salat fatuqamu kemudian salat tersebut ditegakkan thumma amura rajulan kemudian aku memerintahkan satu orang untuk menjadi imam kemudian aku pergi bersama sekelompok orang yang membawa kayu-kayu bakar kemudian aku pergi kepada kaum yang tidak menghadiri sholat berjamaah fauharriqa alaihim buyutahum binnar. Kemudian aku akan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Di sini Rasulullah SAW berniat untuk melakukan ini, yaitu membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahasanya Sholat berjamaah tersebut Hukumnya fardu ain Seandainya Sholat berjamaah tersebut adalah Fardu kifayah Nisaya beliau SAW tidak akan berniat dengan Niat seperti ini Selama di masjid sudah ada Yang mengerjakan sholat berjamaah tersebut Maka bukan kewajiban yang lain Untuk menghadiri sholat jamaah tersebut Ini adalah Pendapat sebagian dari guru-guru kita di sini yang mereka memilih pendapat bahwasanya solat berjamaah hukumnya adalah fardu ain artinya wajib bagi setiap kita yang tidak memiliki udur untuk menghadiri solat berjamaah ini. Seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Laqad ra'aituna wa may yatakhallafu minas salati illa munafiqun qad ulima nifaquhu au maridun au maridun beliau radhiyallahu anhu mengatakan menceritakan tentang keadaan para sahabat radhiyallahu anhum bagaimana mereka melaksanakan sholat berjamaah beliau mengatakan sungguh dahulu aku telah melihat bagaimana kami yaitu para sahabat radhiyallahu anhum tidak ketinggalan dari sholat berjamaah kecuali orang yang munafik qad ulima nifaquhu yang sudah diketahui kenifakannya au marid atau orang yang sakit di zaman para sahabat radhiyallahu anhum yang tidak menghadiri sholat berjamaah hanya dua golongan yang pertama adalah orang munafik yang sudah diketahui kenifakannya dan yang kedua adalah orang yang sakit yang mendapatkan udzur. In kana itu layam la yamshi baina rajulaini hatta ya'tiya sholat. Bahkan terkadang di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ada seorang yang sakit tetapi dia memaksa dirinya datang dan dipapah oleh dua orang untuk menghadiri sholat tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana para pendahulu kita, para sahabat radhiyallahu anhum mereka menjaga solat berjamaah ini. Oleh karena itu terlepas mana yang lebih kuat dari keempat pendapat ini, tidak sepantasnya bagi seorang laki-laki yang tidak memiliki udur untuk meninggalkan solat berjamaah ini. Dan yang dimaksud dengan jamaah minimal jumlahnya dua orang. Apabila sudah ada dua orang Maka itu sudah bisa melaksanakan sholat berjamaah Meskipun yang satunya adalah seorang anak kecil Jadi tidak diharuskan dua-duanya dewasa Seandainya salah satunya adalah seorang anak yang belum dewasa Maka dia mendapatkan pahala sholat berjamaah Dalilnya karena dulu Rasulullah SAW Pernah sholat Kemudian datang di belakangnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu atau di samping kirinya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memindah atau menggeser Abdullah bin Abbas dari belakang, kemudian digeser ke sebelah kanannya. Ini menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah minimal adalah dua orang. Kemudian hukum orang yang ketinggalan dari sholat berjamaah Apabila dia ketinggalan Melakukan sholat berjamaah Karena udur, Sementara di dalam hatinya Dia berniat Untuk melakukan sholat berjamaah tersebut Bersama kaum muslimin Maka insya Allah dia mendapatkan pahalanya Seandainya dia Ketinggalan Dan di dalam hatinya dia berkeinginan untuk mengikuti sholat berjamaah tersebut Maka diharapkan dia mendapatkan pahalanya Karena dia sudah berniat di dalam hati untuk melakukannya Dan dia mendapatkan pahala niat Adapun bagi orang yang tidak punya uzur Maka kita kembalikan kepada khilaf para ulama tadi Bagi yang mengatakan fardu ain Maka dia berdosa karena dia meninggalkan sholat berjamaah tanpa udur sementara itu adalah fardu ain adapun yang mengatakan itu adalah sunnah muakkadah maka orang yang ketinggalan sholat berjamaah tanpa udur dia adalah termasuk orang yang rugi karena tidak mendapatkan pahala yang besar ketika sholat berjamaah dan jadi masuk dengan sholat berjamaah Adalah sholat yang dilakukan Di dalam masjid Jadi bukan berarti Kita melakukan sholat berjamaah tersebut Di rumah Bersama keluarga kita Bukan Tapi yang dimaksud atau dengan pembicaraan kita kali ini Adalah sholat berjamaah di masjid ini yang dimaksud dengan sholat berjamaah Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis tadi Ketika beliau berniat untuk membakar Rumah-rumah Orang-orang yang tidak mengikuti sholat berjamaah Beliau mengatakan Ila qawmin La yashhaduna salah Fa'uharriqa alaihim buyutahum binnar Kemudian aku pergi bersama sekelompok orang Dengan membawa kayu bakar dan aku pergi ke rumah orang-orang yang tidak mengikuti sholat berjamaah menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah sholat berjamaah yang dilakukan di masjid seandainya yang dimaksud adalah sholat berjamaah yang dilakukan di rumah bersama keluarga tentunya beliau tidak akan membakar rumah orang-orang atau laki-laki yang tidak mengikuti sholat berjamaah di masjid Karena mungkin saja mereka melakukan sholat berjamaah bersama keluarganya di rumah Apa hukumnya sholat berjamaah bagi seorang wanita? Pada asalnya sholat berjamaah ini adalah untuk laki-laki Adapun wanita Maka yang lebih baik adalah melakukan sholat berjamaah tersebut di rumahnya Ini adalah lebih afdol bagi kaum wanita Namun apabila ada seorang wanita muslimah Yang ingin melakukan sholat di masjid Maka tidak boleh dilarang Karena Rasulullah SAW bersabda La tamna'u ima Allah Masajid Allah Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah SWT dari rumah-rumah Allah yaitu dari masjid-masjid Allah SWT apabila ada seorang wanita muslimah ingin melakukan sholat di masjid maka jangan dilarang silahkan mereka keluar tetapi dengan syarat Di antaranya harus ada izin dari walinya seperti dari suaminya atau dari ayahnya kemudian keluar tanpa memakai minyak wangi keluar menuju, menuju masjid tanpa memakai minyak wangi kemudian memakai pakaian yang islami menutup aurat dan bukan membuka auratnya. Kemudian dia berusaha untuk menjauhi soft laki-laki dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Khairu sufufin nisa akhiruha, wa syarruha awwaluha." Sebaik-baik saf bagi wanita adalah yang paling akhir dan yang paling jelek adalah yang paling awal. Artinya yang paling jauh dari laki-laki, maka itu adalah saf yang paling baik bagi wanita. Masjid yang paling afdal adalah masjid yang paling banyak jamaahnya Kalau kita di sekitar kita ada banyak masjid Maka masjid yang paling afdal Yang kita gunakan untuk sholat berjamaah Adalah masjid yang paling banyak jamaahnya Tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW Wa makathura fahuwa ahabbu ilallah Dan semakin banyak jamaahnya Maka itu semakin dicintai oleh Allah SWT Masjid yang paling afdal Yang kedua adalah yang paling lama Artinya masjid tersebut semakin lama Dan semakin Atau semakin lama digunakan untuk beribadah Artinya lebih dulu dibangun Maka itu lebih afdal Masjid yang paling tua atau lebih tua Maka itu adalah Masjid yang lebih afdal Kemudian yang ketiga yang semakin jauh Masjid yang lebih afdal adalah yang lebih jauh dari rumah kita Kenapa demikian? Karena yang semakin jauh Maka ini lebih banyak pahalanya Rasulullah SAW Di dalam sebuah hadis Mengatakan a'dhamun nasi ajran fis salah ab'aduhum fa ab'aduhum mamshan manusia yang paling besar pahalanya di dalam salat adalah yang paling jauh dan yang paling jauh langkahnya karena semakin jauh dia melangkah maka akan semakin besar pahala yang dia dapatkan sebagaimana dalam sebuah hadis bahwasanya langkah kanan ini akan mengangkat derajatnya dan langkah kaki yang kiri ini akan menghapuskan dosanya. Itu adalah masjid yang paling afdal pada asalnya. Namun apabila di sana ditakutkan ada mafsadah seperti misalnya kalau seseorang sholat di masjid yang jauh Nanti orang berburuk sangka Atau terjadi persangkaan yang tidak baik di antara jamaah maka yang demikian harusnya dihindari dan silahkan dia sholat di masjid yang dekat. Di pada asalnya yang semakin jauh semakin banyak pahalanya. Tapi kalau ditakutkan di sana terjadi persangkaan yang tidak baik di antara jamaah maka kita hindari fitnah tersebut dan kita sholat di masjid yang dekat. Kemudian poin yang selanjutnya adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan imam. Hukum-hukum yang berkaitan dengan seorang imam. Yang afdal setiap masjid itu memiliki imam tetap. Yang afdal setiap masjid itu memiliki imam tetap. Artinya dia yang senantiasa menjadi imam di dalam sholat lima waktu. Dalilnya karena Rasulullah SAW dahulu ketika beliau di Madinah, beliau senantiasa yang menjadi imam dan tidak digantikan oleh yang lain kecuali apabila beliau dalam keadaan udur atau beliau tidak ada di Madinah maka digantikan oleh yang lain. Demikian pula para khulafa ar Abu Bakar, Umar, Uthman, dan juga Ali merekalah yang mengimami solat berjamaah. Ini menunjukkan bahasanya yang afdal setiap masjid itu memiliki solat, memiliki imam yang tetap di mana dia akan menjadi imam pada asalnya. Tidak boleh orang yang lain menjadi imam kecuali dengan izin dari dia yaitu dari imam tetap tersebut atau imamnya imamnya dalam keadaan uzur misalnya dia sedang sakit sehingga tidak bisa atau dia sedang safar itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau uzur sakit maka beliau menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam keutamaan menjadi imam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mendoakan mendoakan bagi orang-orang yang menjadi imam. Beliau mengatakan Allahumma arshidil a'immah waghfir lil muadzinin. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam dan ampunilah orang-orang yang melakukan adzan. Rasulullah SAW mendoakan bagi orang yang menjadi imam supaya dia mendapatkan rosyad, mendapatkan petunjuk, mendapatkan kelurusan. Ini adalah doa dari Rasulullah SAW bagi orang yang yang menjadi imam. Didoakan dengan kebaikan. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan oleh karena itu sebagian sahabat radhiyallahu anhum ada di antara mereka yang meminta kepada Rasulullah SAW supaya dijadikan imam. Datang kepada Rasulullah SAW dan meminta supaya dijadikan imam bagi kaumnya. Karena dia tahu tentang keutamaan orang yang menjadi imam ini. Oleh karena itu barang siapa merasa bahwa dirinya memiliki syarat-syarat untuk menjadi imam maka adalah dia menjadi imam untuk mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Tapi barang siapa yang merasa tidak berhak, maka adalah dia memberikan kesempatan tersebut kepada orang lain yang lebih berhak. Siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Ini telah diatur oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya yang paling berhak untuk menjadi imam adalah yang paling akra yaitu orang yang paling bagus bacaannya yang paling bagus di dalam membaca Al-Qur'an artinya sesuai dengan tajwid aturan-aturan tajwid maka ini adalah yang paling berhak untuk menjadi imam Beliau SAW mengatakan Ya ummul qawma Akra'uhum li kitabillah Mengimami sebuah kaum Orang yang paling akra' Yang paling bagus bacaannya Terhadap Al-Quran Ini adalah ukuran yang pertama Yang berhak untuk menjadi imam Di antara kita Adalah yang paling bagus Bacaan Al-Qurannya Meskipun yang paling bagus tersebut Mungkin dari segi pendidikan Tidak lebih tinggi dari yang lain Yang sini mungkin S1 Yang sini SMP Tapi kalau yang SMP Lebih bagus bacaannya terhadap Al-Quran Maka dia yang didahulukan Di zaman sahabat juga demikian Ada seorang anak kecil Dan dia lebih banyak hafalannya terhadap Al-Quran maka dia lebih didahulukan daripada para sahabat yang lain meskipun mereka lebih tua tapi karena yang anak kecil ini lebih bagus bacaannya terhadap Al-Quran Maka dia lebih didahulukan Apabila dua orang sama-sama bagus bacaannya terhadap Al-Quran Maka kata beliau SAW فَإِنْ كَانُوا kiraatisawaan, fa'alamuhum bisunnah. Kalau misalnya dua orang ini sama-sama bagus bacaannya, maka dipilih yang paling berilmu. Siapa di antara keduanya yang paling berilmu? Karena ada sebagian bagus bacaannya terhadap Al-Qur'an, tetapi dia bukan seorang talibul ilm. Artinya dia bisa membaca Al-Qur'an tapi nggak memahami apa yang dia baca. Tapi ada sebagian Dia bagus membaca Al-Quran Dan dia paham tentang apa yang dia baca Dan pernah belajar Maka tentunya yang lebih berilmu Ini lebih didahulukan daripada yang hanya sekedar Bagus membaca Al-Quran Tetapi dia ilmunya lebih kurang Apabila keduanya sama Artinya bacanya sama-sama bagus ilmunya sama-sama maka dipilih siapa di antara mereka berdua yang lebih dahulu hijrah artinya siapa di antara mereka berdua yang lebih dulu berpindah dari negeri yang syirik ke negeri Islam kalau di zaman Rasulullah SAW adalah dari luar Madinah seperti dari Mekah kemudian datang ke Madinah maka apabila bacaannya sama, ilmunya sama, dipilih siapa di antara mereka berdua yang lebih dahulu berhijrah. Karena semakin dahulu hijrahnya maka semakin lebih utama. Apabila sama-sama hijrahnya, maka kata beliau SAW, fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum sinnan dan apabila mereka sama di dalam hijrahnya baru dipilih mana yang lebih tua mana yang lebih tua maka itu yang didahulukan dikedepankan untuk menjadi imam ini adalah tata cara untuk menentukan siapa yang paling berat menjadi imam di antara kita jadi ukurannya bukan orang yang sudah haji atau seorang direktur atau seorang dosen atau seorang takmir, bukan. Tapi aturannya sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hendaknya kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW ini ketika kita sholat berjamaah, maka kita pilih siapa di antara mereka yang paling bagus bacaannya, kemudian yang paling berilmu, kemudian yang paling dahulu hijrahnya, kemudian setelah itu adalah yang paling lebih tua di antara mereka. Dan sekali lagi, yang disunahkan setiap masjid adalah memiliki imam yang tetap. Kita bisa memilih di antara jamaah atau bisa memilih orang lain. Meskipun di luar atau tinggal di luar desa tersebut, bisa kita tunjuk kalau memang dia berhak untuk menjadi imam yang selama lima waktu setiap harinya. Jadi asalnya dia yang menjadi imam, ada pun yang lain maka boleh menjadi imam apabila dia mengizinkan atau dia uzur tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Di sana ada beberapa keadaan terkadang Sesuai dengan kaidah tadi Sebenarnya dia lebih berhak Namun ternyata ada orang lain Yang lebih Pantas untuk menjadi imam Ada beberapa keadaan di mana kadang seseorang Misalnya dia bukan termasuk orang yang Paling bagus bacaannya Akan tetapi Dia yang lebih berhak Contohnya seperti seorang kepala daerah atau seperti di zaman Rasulullah SAW ada seorang khalifah atau seorang gubernur atau seorang yang jelas menjadi seorang kepala dari sebuah daerah tertentu. Maka pada asalnya dia yang menjadi imam. Meskipun ada orang lain di bawahnya Mungkin ada ulama Yang lebih bagus bacaannya daripada dia Contoh yang lain seperti Pemilik rumah Apabila kita bertamu Kemudian kita ingin Sholat berjamaah Bersama pemilik rumah Maka pada asalnya yang lebih berhak Untuk menjadi imam adalah yang memiliki rumah Kecuali dia mengizinkan Kita untuk maju ke depan menjadi imam Maka baru kita maju ke depan untuk menjadi imam Jadi yang pada asalnya adalah pemilik rumah Karena Rasulullah SAW bersabda Wala ya ummur rajula fi ahlihi Wala fi sultanihi Tidak boleh seseorang menjadi imam bagi orang lain di rumahnya Artinya kalau kita menjadi tamu Kemudian ada orang lain sebagai pemilik rumah, tuan rumah Maka tidak boleh kita mengimami dia Kecuali dengan izinnya Karena beliau SAW mengatakan Illa bi'idnih Kecuali dengan izinnya Jadi pada asalnya Pemilik rumahlah, tuan rumahlah Yang dia eh, yang, yang menjadi imam di sana ada beberapa orang yang tidak diperbolehkan untuk menjadi imam. Di antaranya yang pertama adalah orang yang fasik, yaitu orang yang melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar maka tidak boleh menjadi imam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wala ya ummu fajirun mu'minan." Orang yang fajir orang yang melakukan dosa besar tidak mengimami orang yang mukmin. Nah, di sini diwatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah. Di antara orang yang tidak boleh adalah orang yang tidak mampu untuk melakukan rukuk, melakukan sujud atau tidak tidak bisa duduk mengimami orang yang sehat. Maka ini tidak boleh Kecuali menjadi imam bagi orang yang semisalnya Kecuali menjadi imam bagi orang yang semisalnya Sama-sama cacat Atau sama-sama tidak mampu Rukuk dan juga sujud Maka boleh dia menjadi imam Illa idha kana imaman ratiban Kecuali dalam satu keadaan apabila dia adalah seorang imam yang tetap. Apabila sebelumnya dia adalah seorang imam yang tetap, kemudian suatu saat sakit sehingga dia tidak bisa duduk, maka boleh dia menjadi imam. Karena dia asalnya memang adalah imam yang tetap. Dia tidak bisa duduk karena sakit atau karena yang lain, maka dalam keadaan seperti ini dia boleh untuk menjadi imam bagi yang lain Oleh karena itu Rasulullah SAW Dahulu ketika beliau sakit Beliau tidak bisa, ber, tidak, tidak bisa berdiri Dan beliau mengimami manusia Dalam keadaan duduk Dan memberikan isyarat Kepada mereka Yaitu para sahabat Untuk duduk Karena saat itu Beliau sholat dalam keadaan duduk dan para sahabat berdiri. Maka beliau sallallahu mengisyaratkan kepada para sahabat untuk duduk di belakang beliau, karena beliau sallallahu sebagai imam dan saat itu beliau dalam keadaan duduk. Di antara orang yang tidak boleh menjadi imam adalah orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah dengan baik. Orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik Artinya dia membaca Al-Fatihah Dan kesalahannya adalah kesalahan yang fatal Yang bisa merubah arti Maka orang yang seperti ini tidak boleh menjadi imam Karena Al-Fatihah adalah termasuk rukun Di antara rukun-rukun sholat Yang tidak sah sholat seseorang apabila tidak membaca Al-Fatihah di antara contohnya Misalnya membaca Iyaka Dibaca dengan Iyaki Maka ini merusak makna Karena Iyaka Artinya kepada Allah SWT Tapi kalau Iyaki Maka maksudnya adalah Kepadamu Wahai wanita Demikian pula orang yang membaca An'amta dengan an'amtu An'amta dengan fathah dibaca dengan an'amtu dengan dhammah. Maka ini juga merusak makna. Apabila kesalahan-kesalahan yang dia lakukan adalah kesalahan-kesalahan yang merusak makna, maka dia tidak boleh menjadi imam. Di sana ada sebagian orang yang makruh untuk menjadi imam. Yang makruh untuk menjadi imam. Di antaranya adalah seseorang yang dibenci oleh makmumnya. Seorang yang dibenci oleh makmumnya dan sebabnya atau sebab kebencian tersebut adalah karena kezaliman dia atau karena akhlak yang jelek atau sebab-sebab yang lain yang disyariatkan. Maka ini orang yang seperti ini adalah makruh untuk menjadi imam. Apabila seorang dibenci oleh jamaahnya karena sebab ini maka ini adalah makruh dia untuk menjadi imam tersebut. Tapi kalau seseorang dibenci oleh jamaahnya, oleh kaumnya bukan karena dia jelek akhlaknya tapi karena dia menegakkan agama menegakkan sunnah Rasulullah SAW maka kebencian tersebut dari kaumnya tidak mempengaruhi kebencian tersebut tidak mempengaruhi artinya tetap dia diperbolehkan untuk menjadi imam dan tidak dibenci karena kebencian yang dilakukan oleh kaum tersebut oleh jamaah tersebut adalah kebencian yang tidak berdasar Karena seharusnya apabila ada orang lain Yang menegakkan sunnah Menghidupkan agama Maka seharusnya dicintai karena Allah Bukan dibenci atau bahkan dimusuhi Apa yang dilakukan oleh orang yang menjadi imam Disyariatkan bagi orang yang menjadi imam Yang pertama Untuk memperhatikan keadaan makmum seorang imam Pertama dia memperhatikan keadaan makmum Karena makmum ini bermacam-macam Ada di antara mereka Ada orang yang lemah Ada orang yang sudah tua Nah ini harus diperhatikan Rasulullah SAW bersabda Iza salla ahadukum bin nas Fal yukhaffif Fa inna fihim, fihim As-saqima Wal-dha'ifa Wadhal hajah wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Beliau sallallahu mengatakan apabila salah seorang di antara kalian salat dengan manusia, artinya menjadi imam, maka hendaklah dia ringankan. Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam, maka hendaklah dia meringankan. Kemudian beliau mengatakan karena sesungguhnya di antara mereka ada yang sakit dan ada di antara mereka orang yang lemah seperti orang yang tua wadal hajah dan ada di antara mereka yang memiliki keperluan artinya orang sibuk kata beliau apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam maka hendaklah meringankan menunjukkan tentang bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan keadaan makmum dan ini adalah petunjuk beliau bagi orang-orang yang menjadi imam supaya memperhatikan keadaan makmum. Dan apabila dia solat sendirian, maka kata beliau SAW, fal yutawil Maka adalah dia memperpanjang semau dia. Ketika kita sedang solat malam, kita sedang sholat rawatib atau solat sendirian yang lain, maka silahkan kita memperpanjang solatnya. Dan yang dimaksud dengan meringankan di sini bukan berarti kita tergesa-gesa, bukan. Tapi yang dimaksud dengan meringankan di sini adalah meringankan dengan syarat tetap menjaga rukun-rukun solatnya, kewajiban-kewajiban solatnya. Jadi harus dalam keadaan tumak ninah. Tidak boleh mentang-mentang kita diperintahkan untuk memperingan, kemudian kita tergesa-gesa di dalam solat, sehingga ada sebagian rukun yang ketinggalan Jadi masuk dengan meringankan di sini Adalah meringankan dengan syarat tidak Ketinggalan rukun-rukunnya Kewajiban-kewajibannya Di antara yang dilakukan imam Adalah membaca Al-Quran dengan baik Membaca Al-Quran dengan baik Dan pelan-pelan ketika melakukan gerakan-gerakan sholat Kemudian yang selanjutnya adalah memanjangkan rakaat yang pertama daripada rakaat yang selanjutnya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Karena Nabi SAW yutawil Fi raka'atil ula Sebagian sahabat mengatakan Dahulu Nabi SAW memanjangkan rekaat yang pertama Kalau kita ingin membaca Surat ketika salat maghrib maka usahakan rekaat yang pertama ini lebih panjang daripada rekaat yang kedua untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hal yang dilakukan oleh seorang yang menjadi imam adalah memerintahkan untuk meluruskan sof. Sebelum dia memulai sholatnya, maka dia memerintahkan makmumnya untuk meluruskan dan juga merapatkan saf tersebut. Di antara ucapan yang pernah dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau menjadi imam, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah." Beliau SAW mengatakan, "Hendaklah kalian meluruskan saf." Karena sesungguhnya meluruskan saf adalah termasuk kesempurnaan salat. Ini kalau bisa kita baca bagus Atau kita Membaca dengan bahasa Indonesia Mengatakan luruskan Soft dan dirapatkan Dan jangan ditinggalkan celah untuk setan Sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Nabi SAW Janganlah kalian tinggalkan Celah-celah untuk setan Dan seorang sahabat menceritakan Bagaimana dahulu para sahabat radhiallahu anhum mereka mengatur saf mereka. Anas bin Malik mengatakan, "Kana ahaduna yulzifu mankibahu bimankibih, bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi." Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Dahulu kami itu para sahabat radhiyallahu anhum salah seorang di antara kami ketika sholat mendekatkan merapatkan bahunya ke bahu orang yang ada di sebelahnya. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum ketika sholat berjamaah merapatkan bahunya dengan bahu orang yang ada di sebelahnya. Wa qadamahu biqadamihi dan merapatkan kakinya dengan kaki orang yang di sebelahnya. Ini adalah cara yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum merapatkan soft yaitu dengan merapatkan bahu dan juga merapatkan kakinya. Oleh karena itu, ketika sholat itu sunnahnya kaki semuanya menghadap kiblat. Jadi seperti ini, bukan seperti ini atau seperti ini. Jadi sunnahnya semuanya menghadap ke kiblat, sehingga bisa kita bisa mewujudkan soft yang rapat. Dan ini hendaknya seorang makmum memperhatikan apabila ada saudaranya yang ingin merapatkan soft, ingin melaksanakan hadis Rasulullah SAW ini, maka hendaklah dia menerima dengan baik. Jangan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang merasa risih dengan rapatnya soft atau merasa terganggu karena ini justru pertama tidak melaksanakan sunnah Rasulullah SAW Kemudian yang kedua, di situ nanti akan diisi oleh setan yang akan mengganggu sholat kita. Di sana ada beberapa orang golongan yang mendapatkan udur untuk tidak melakukan sholat berjamaah. Di antaranya adalah orang yang sakit. Maka orang yang sakit dia mendapatkan udur untuk tidak mengikuti sholat berjamaah. Demikian pula orang yang sedang istilahnya menahan buang air kecil atau buang air besar. Maka dalam keadaan seperti ini dia mendapatkan udur untuk tidak mengikuti sholat berjamaah. Apabila dia tidak mengikuti sholat berjamaah karena sebab ini, maka ini adalah termasuk udur. Demikian pula apabila hujan lebat Maka ini juga termasuk udur Untuk tidak mengikuti sholat berjamaah Bahkan Rasulullah SAW dahulu Apabila terjadi hujan lebat Maka beliau memerintahkan Muadzin Untuk mengatakan Ala sallu firrihal Hendaklah kalian sholat di rumah-rumah kalian Jadi ketika hujan lebat Maka ini adalah termasuk udur untuk tidak mengikuti sholat berjamaah Ini adalah beberapa hukum yang berkaitan dengan imam Kemudian poin yang selanjutnya Hukum yang berkaitan dengan makmum Di antaranya yang pertama Apabila sudah komat Maka tidak boleh kita memulai sholat sunnah Apabila sudah komat Maka tidak boleh salah seorang di antara kita memulai untuk melakukan sholat sunnah Yang ada saat itu hanyalah sholat wajib saja Tidak boleh kita sementara sudah komat Kemudian kita memulai sendiri sholat sunnah Seperti orang yang datang sampai ke masjid Sudah komat subuh Sudah komat subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya Kemudian dia ingin melakukan sholat sunnah Qobliyah subuh maka ini tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza uqimatis shalah fala illa illal maktubah." Apabila sudah diqamati salat, maka tidak ada salat kecuali salat fardu saja. Apabila sudah diiqamati, maka tidak ada salat kecuali salat fardu saja. Jadi kita mengerjakan salat fardu bersama imam, baru setelah itu boleh kita mengqadha kita mengkodok Sholat e, rawatib tersebut Di waktu yang lain Yaitu setelah sholat Ini yang pertama Namun Apabila kita sedang sholat Sedang melakukan sholat Sunnah Tiba-tiba komat Maka yang kita lakukan Sebagian ulama memberikan perincian Apabila kita berada di rekaat yang pertama Maka silahkan kita batalkan Apabila kita berada di rekaat yang pertama Kemudian Tiba-tiba Iqamah Maka kata sebagian ulama Mereka mengatakan Boleh kita batalkan Berdasarkan hadis tadi Apabila sudah diqamah di sholat Tidak ada sholat kecuali Solat yang fardu Kemudian mereka mengatakan apabila kita berada pada rekaat yang kedua Sudah mulai masuk rekaat yang kedua Maka boleh kita teruskan Kita teruskan dengan meringankan solat Melakukan yang wajib-wajib saja, yang rukun-rukun saja Baru setelah itu kita ikut masuk solat bersama imam Ini yang diberikan e, keterangannya oleh sebagian guru kita yang ada di sini Kemudian di antara yang dilakukan oleh seorang makmum seperti yang kita sebutkan tadi adalah meluruskan saf meskipun tidak diperintah oleh imam. Meskipun tidak diperintah oleh imam, kita sendiri yang mengatur saf. Kalau merasa kita lebih ke depan atau lebih ke belakang atau kurang rapat, maka sebagai seorang makmum kita meluruskan saf sendiri dan merapatkan saf sendiri. Ketika Salat yang sirriyah Itu salat yang dilirikan suaranya Seperti salat duhur dan asar Maka kita membaca Al-Fatihah Kita membaca Al-Fatihah Adapun ketika Jahriyah Yaitu ketika imam mengeraskan suaranya Seperti salat subuh Maghrib dan juga Isya Maka para ulama berbeda pendapat Ada di antara mereka yang mengatakan kita tidak membaca Yaitu makmum tidak membaca Al-Fatihah Karena bacaan imam adalah bacaan makmum Dan ada di antara ulama Yang mengatakan kita tetap membaca Dan ini yang dikuatkan oleh sebagian guru kita di sini Mereka mengatakan meskipun dalam surat jahriyah Atau sholat jahriyah yang dikeraskan Maka seorang makmum tetap membaca Al-Fatihah yang pertama karena keumuman dalil Rasulullah SAW bersabda La salata liman lam yakra' Fatihatil kitab Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah Baik itu makmum, imam Baik ketika jahriyah maupun syariah Demikian pula ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum Sepertinya kalian yaitu para sahabat Nabi SAW Sepertinya kalian membaca di belakang imam kalian Mereka mengatakan Wallahi iya ya Rasulullah Demi Allah iya ya Rasulullah Kami membaca di belakang imam kami Kemudian Nabi SAW mengatakan La taf'alu idza illa idza qara'a bi fatihatil kitab janganlah kalian melakukan itu jangan kalian membaca di belakang imam kalian kecuali apabila salah seorang di antara kalian membaca Al-Fatihah menunjukkan bahwasanya ketika solat jahriyah yang dikeraskan seorang makmum tetap membaca Al-Fatihah yang dilakukan oleh seorang makmum adalah dia menjadi makmum yaitu mengikuti imamnya karena kita tidak menjadikan imam tersebut menjadi imam kita kecuali untuk diikuti. Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Sungguhnya dijadikan seorang imam itu untuk diikuti. Dan beliau SAW mengatakan, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayyuhawila Allahu ra'sahu ra'sa himar." au yaj'ala suratahu surata himar. Beliau SAW mengatakan, apakah salah seorang di antara kalian tidak takut ketika dia mengangkat kepalanya sebelum imam? Ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Akan dijadikan kepalanya menjadi kepala keledai. Apakah salah, salah seorang di antara kalian tidak takut apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam akan dijadikan kepalanya kepala keledai atau dijadikan bentuknya seperti bentuk keledai. Ancaman dari Rasulullah SAW bagi seorang makmum yang mendahului imamnya. Oleh karena itu dalam hadis beliau SAW mengatakan, "Faida kabbaro fakabiru, walla hatta yukabbir." apabila imam takbir baru setelah itu kalian bertakbir dan janganlah kalian bertakbir sampai imam bertakbir menunjukkan bahwasanya kita sebagai makmum hanya mengikuti wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka' dan apabila dia rukuk maka hendaklah kalian rukuk dan janganlah kalian rukuk sampai dia yaitu imam rukuk jadi kewajiban kita sebagai makmum adalah mengikuti. Jangan sampai seperti yang dilakukan sebagian orang tergesa-gesa sehingga dia ruko sebelum imam rukuk ketika imam selesai membaca surat sebelum dia mengatakan Allahu Akbar menuju ruko, dia sudah ruko duluan. Makanya adalah termasuk perkara yang tidak diperbolehkan. Di mana posisi imam ketika menjadi imam? apabila dia sholat berdua dengan seorang makmum dan makmumnya adalah laki-laki maka keduanya berdiri berdampingan keduanya berdiri berdampingan artinya tidak ada jarak yaitu imam atau makmum tidak ke belakang sedikit atau ke depan sedikit tetapi berdampingan. Ini adalah apabila makmumnya satu dan makmumnya adalah seorang laki-laki. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas yang tadi kita sebutkan. Rasulullah SAW dalam keadaan solat, kemudian datang Abdullah bin Abbas dan solat di sebelah kiri Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menggeser, memegang kepalanya, kemudian menggeretnya, menariknya lewat belakang kemudian ditaruh di sebelah kanan beliau. Persis di sebelah kanan beliau. Tidak ke depan, tidak ke belakang. Menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika kita sholat berdua dengan makmum yang satu dan makmumnya adalah laki-laki, maka kita berdirinya secara berdampingan. Kalau makmumnya adalah perempuan seperti istri kita Maka di belakang kita Apabila makmumnya adalah dua orang Maka caranya Kedua orang tersebut Berada di belakang kita Dua orang tersebut Berada di belakang kita Dan bukan di sebelah kanan dan juga kiri Karena di zaman Rasulullah SAW Ada dua orang sahabat Yaitu Jabir Dengan Jabbar Ini mereka pertama berdiri di sebelah kanan dan juga kiri Rasulullah SAW ketika sholat. Kemudian oleh Rasulullah SAW dikebelakangkan. Akhirnya keduanya berdiri di belakang Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita apabila dua orang maka kedua-duanya berada di belakang. Kalau dua orang lebih seperti tiga orang atau lebih maka jelas ini mereka semuanya berada di belakang. Adapun jamaah wanita apabila yang menghadiri semuanya adalah wanita, maka posisi imam wanita adalah di tengah yaitu di tengah-tengah soft yang pertama. Di tengah-tengah soft yang pertama. Ya ketika semuanya adalah wanita, jamaah wanita semuanya dan imamnya adalah wanita, maka wanitanya berdiri di tengah-tengah Sof yang pertama Hanya tidak ada sof sendiri untuk imam Apabila semuanya adalah wanita Karena dulu para sahabat Nabi SAW Dari kalangan wanita Ada sebagian mereka yang menjadi imam Dan posisinya demikian Ya posisinya imam wanita tersebut Berada di tengah-tengah Di sof yang pertama Dari sof-sof wanita tersebut Kemudian hendaknya seorang makmum berusaha untuk mencari saf yang pertama di dalam salatnya. Karena beliau SAW mengatakan khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf bagi seorang laki-laki adalah yang paling depan dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Kemudian beliau SAW mengatakan Lau ya'lamun nas ma fil nida wa safil awal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaih lastahamu alaih seandainya manusia tahu tentang pahala keutamaan adzan dan juga berada di saf yang pertama dan mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi niscaya mereka akan mengundi kalau mereka tahu tapi kebanyakan kita tidak mengetahui tentang keutamaan azan dan juga dan juga salat di saf yang pertama. Menunjukkan kepada kita tentang besarnya melakukan salat ini semakin ke depan bagi laki-laki, maka itu adalah semakin afdal. Kemudian disunahkan kita untuk mengisi saf yang depan baru yang belakang. Jadi selama yang di depan masih kosong, maka kita isi saf tersebut sebelum kita mengisi saf yang lain. Kemudian perlu diperhatikan tentang hukum sholat di antara dua tiang. Kadang di sebuah masjid ini ada tiang-tiang masjid, maka pada asalnya sholat di antara dua tiang ini hukumnya makruh. Ya, seperti ini ada tiang, ini ada tiang, maka sholat di antara dua tiang ini hukumnya makruh. Jadi kita cari soft yang tidak ada tiangnya kecuali karena hajat kecuali ada keperluan misalnya masjid sudah penuh tidak ada tempat kecuali di antara dua tiang tersebut maka itu tidak masalah karena sesuatu yang makruh kalau memang diperlukan maka e, kemakruhan tersebut hilang apa hukumnya orang yang sholat sendiri di belakang dan tidak di dalam soft artinya di sana ada soft tetapi dia lebih memilih sholat sendirian di belakang Kalau misalnya Bukan karena udhur Maka ini tidak sah La sholata limun farid khalfasaf, Kata Rasulullah SAW Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian Di belakang saf Tapi kalau ada udhur Misalnya saf yang sebelumnya memang sudah penuh Dan tidak ada tempat Maka ini tidak masalah ya kalau ada uzurnya maka tidak masalah. Kemudian yang terakhir adalah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masbuk yaitu apabila kita ketinggalan dalam sholat kita. Apabila seseorang menemui satu rakaat saja dari sholat berjamaah tersebut, maka dia insya Allah mendapatkan sholat atau mendapatkan pahala berjamaah. Seandainya itu adalah sholat duhur Kemudian dia tidak mendapatkan kecuali rekaan yang terakhir Maka dia sudah mendapatkan pahala sholat berjamaah Kemudian kapan kita mendapatkan Barang siap, e, Rasulullah SAW bersabda Man adraka raka'ah Fakat adraka sholat Kata beliau SAW Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat Maka dia sudah mendapatkan sholat tersebut Ini adalah, ini adalah dalil bahwasanya Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat Maka dia sudah mendapatkan pahala sholat tersebut Yaitu sholat berjamaah Kemudian kapan dia mendapatkan satu rakaat Apabila dia mendapatkan ruko Apabila dia mendapatkan ruko Yaitu imam dalam keadaan ruko Sebelum dia mengangkat kepalanya dari ruko Maka dia sudah mendapatkan satu rakaat meskipun dia belum membaca Al-Fatihah. Karena beliau alaihi wasallam mengatakan Man adraka ruku' Fakat adraka ar-raka'ah Barang siapa yang sudah mendapatkan ruku' Itu rukuknya imam Maka dia sudah mendapatkan satu rakaat Ya Maka dia sudah mendapatkan Satu rakaat Apabila mendapatkan imam dalam keadaan ruku' Apa yang dilakukan? Apakah langsung ruku' atau takbiratul ihram terlebih dahulu. Yang kita lakukan adalah takbiratul ihram terlebih dahulu. Karena takbiratul ihram adalah termasuk rukun. Kalau kita tidak melakukan takbiratul ihram, maka tidak sah solat kita. Kita takbiratul ihram baru kemudian kita rukuk. Dan ada sebagian yang mengatakan kita takbiratul ihram baru setelah itu kita takbir untuk ruko, Jadi takbirnya dua kali. Takbiratul ihram baru setelah itu kita takbir untuk ruko dan ikut ruko bersama imam. Tapi seandainya dia hanya mencukupkan diri dengan takbiratul ihram, maka sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Namun yang afdal dan lebih berhati-hati adalah melakukan dua takbir yaitu takbiratul ihram dengan takbir akan melakukan ruko. Apabila dia mendapatkan imam dalam keadaan yang lain, maka petunjuk Nabi SAW kita mengikuti gerakan imam. Karena beliau SAW mengatakan, "Idza ji'tum ila shalah wa nahnu wanah wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an." Beliau SAW mengatakan, "Apabila kalian datang dalam solat, sedangkan kami dalam keadaan sujud, Artinya dia masbuk ketinggalan dan mendapatkan imam dalam keadaan sujud. Apa kata beliau? Fasjudu. Maka hendaklah kalian sujud. Jadi bukan beliau mengatakan fantadiru, tunggulah kalian. Kemudian kita menunggu sampai imam berdiri tidak. Beliau SAW mengatakan fasjudu, hendaklah kalian sujud. Wala ta'udduha syai'an, tetapi jangan kalian anggap itu satu rakaat. Jadi kalau kita ketinggalan, kita ikuti gerakan imam. Kalau itu setelah ruko seperti tidak atau ketika dia sujud, maka kita ikut sujud, tetapi jangan dianggap itu satu rakaat. Apabila kita apabila imam mengucapkan salam maka kita tidak boleh berdiri kecuali setelah salam yang kedua. Apabila imam salam maka kita tidak boleh berdiri kecuali setelah imam mengucapkan salam yang kedua. Bolehkah kita mengulangi berjamaah kembali apabila kita ketinggalan? Para ulama mengatakan boleh. Atau sebagian ulama mengatakan boleh kita melakukan sholat berjamaah kembali. Serombongan misalnya datang ke masjid, kemudian sholat sudah selesai. Maka kita melaksanakan Sholat berjamaah kembali Bersama orang-orang yang ketinggalan bersama kita Mereka berdalil dengan keumuman hadis Sholatul rajuli ma'ar rajuli Azka min sholatihi wahdah Tadi kita sebutkan bahasanya sholat seseorang Dengan orang lain Itu lebih besar pahalanya Daripada dia sholat sendirian Ini hadisnya umum kita sholat berdua dengan yang lain itu lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada kita sholat sendirian. Pernah ada orang yang datang masuk ke dalam masjid Nabawi dan dia ketinggalan sholat. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau bersodakoh dan sholat bersama orang ini? Menunjukkan bahasanya apabila seseorang ketinggalan bersama yang lain, ya serombongan ketinggalan sholat berjamaah, maka diperbolehkan dia untuk melakukan sholat berjamaah sendiri. Kemudian yang terakhir adalah tentang keutamaan mendapatkan takbir yang pertama atau takbiratul ihram bersama imam. Di dalam sebuah hadis yang hasan, beliau SAW mengatakan, "Man shalla lillahi fi jama'ah yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atan bara'atun minan nar wa bara'atun minal adab, wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang sholat karena Allah di dalam jamaah dan mendapatkan takbiratul ula yaitu takbir yang pertama bersama imam selama 40 hari man shalla fi jama'atin man shalla arba'ina yauman man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'ah yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atan bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Barang siapa yang salat karena Allah selama 40 hari. Selama 40 hari dan mendapatkan takbiratul ula yaitu takbiratul ihram maka akan ditetapkan baginya berlepas diri dari dua perkara yang pertama dia akan dibebaskan dari neraka Kemudian yang kedua akan dibebaskan dari kenifakan Hadis ini Hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi. Barang siapa yang sholat Lillah Syaratnya yang pertama lillah Itu karena Allah Melakukan sholat tersebut karena Allah Bukan karena riak Bukan karena minta pujian manusia Kemudian yang kedua Arba'ina yauman selama 40 hari Bukan 40 waktu 40 hari Itu satu bulan Lebih 10 hari kurang lebih Fi jamaah Bersama jamaah Syarat yang ketiga Syarat yang ketiga Bersama jamaah Artinya bukan sholat sendirian Sholat bersama imam Kemudian yang keempat Yudriku takbiratul ula Dia mendapatkan takbir yang pertama yaitu takbiratul ihram, bukan sebagai orang yang masbuk. Tapi senantiasa selama 40 hari tersebut salat berjamaah dan mendapatkan takbiratul ula. Maka pahalanya besar. Yang pertama, dia akan dibebaskan dari neraka. Kemudian yang kedua, dia akan dibebaskan dari kenifakan. Dan siapa di antara kita yang tidak gembira ketika dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya. Dan kita beribadah kepada Allah siang dan malam tujuannya adalah untuk mendapatkan surga dan terbebas dari neraka. Ini di antara pahalanya kalau kita kerjakan empat syarat tersebut karena Allah dikerjakan selama 40 hari berturut-turut Kemudian yang ketiga berjamaah Kemudian tidak ketinggalan takbiratul ula maka kita akan dilepaskan dari neraka. Kemudian yang kedua, dibebaskan dari kenifakan. Bagaimana orang yang sholat selama 40 hari Berjamaah bersama imam Dan tidak ketinggalan takbiratul ula Bisa masuk di dalam dairinya kenifakan Karena orang-orang munafik Mereka sangat malas Untuk mengerjakan sholat berjamaah Kalau bisa tidak sholat berjamaah Bisa mereka lakukan dan ini adalah pahala yang besar Dan ini bisa kita praktekkan Di semua tempat Sampai itu di negara kita Di daerah kita Juga bisa kita kerjakan Dan coba nanti kalau kita sudah pulang Atau selama di Mekah Atau selama di Medina Atau di tempat yang lain Kita usahakan Yang bisa mengamalkan hadis ini Yang selama 40 hari kita sholat berjamaah bersama imam Tidak ketinggalan takbiratul ihram Untuk mendapatkan pahala yang besar Dan ini hadisnya adalah hadis yang hasan Adapun hadis yang berkaitan dengan arba'in Yaitu 40 Sholat di Masjid Nabawi Yang bunyinya hampir sama yang yang isinya man shalla arba'ina salatan man shalla fi masjidi arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atan kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal adab wa bari'a minan nifaq barang siapa yang salat 40 waktu kalau tadi hadis yang pertama yang hasan 40 hari kalau di sini 40 waktu fi masjidi di masjidku ini kalau yang pertama tadi di semua masjid La tafutuhu sholah Tidak pernah ketinggalan sholat sekalipun Artinya di sini tidak ada syarat berjamaah Yang penting tidak ketinggalan sholat Kutibat lahu bara'atun minanar Maka akan ditulis Terlepas dari neraka Terlepas dari adab Dan juga terlepas dari kenifakan Lafatnya hampir sama Cuma beda Perbedaannya yang pertama tadi 40 hari Yang kedua adalah 40 waktu Dan sama-sama diriwayatkan oleh Anas bin Malik Dan pahalanya juga hampir sama Dibebaskan dari neraka Dan juga dibebaskan dari kenifakan Cuma hadis yang kedua Hadisnya do'if Hadisnya lemah Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan di dalam sanatnya Ada seorang rawi Yang bernama Nubaid Ibnu Umar Rawi ini yaitu Nubed Adalah seorang rawi Yang hanya memiliki satu hadis saja Hanya memiliki satu hadis saja Sehingga tidak bisa dihukumi oleh para ulama Apakah dia adalah seorang rawi Yang thikah, Yang kuat atau tidak Nah sebuah sanat Apabila di dalamnya ada seorang rawi yang demikian keadaannya yang diistilahkan oleh para ulama dengan seorang rawi yang majhul yaitu tidak diketahui keadaannya maka sanad hadis tersebut adalah sanad yang dhaif dan ini tidak ada jalan yang lain selain jalan ini oleh karena itu para ulama menghukumi hadis ini yaitu hadis yang kedua yang isinya adalah 40 waktu sholat di Masjid Nabawi ini adalah termasuk hadis yang do'if Dan ini bukan berarti kita menyuruh untuk bermalas-malasan Sholat di Masjid Nabawi ini tidak Silahkan kita memperbanyak Sholat di Masjid Nabawi Tetapi berdasarkan hadis yang sahih Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Sholatun fi masjid hadha Khairun min alfi sholatin fi masiwahu Illal masjid al-haram Sholat sekali di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Dan ada sini sahih diriwatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kapan dikerjakan sholat tasbih dan apa ada hadisnya? Ini sebagian ulama ada yang mentaifkan. Ya sebagian ulama ada yang mentaifkan dan sebagian yang lain menghasankan hadisnya. Dan lebih hati-hatinya kalau kita tidak jelas atau ragu-ragu apakah hadis tersebut sahih atau tidak, maka kita mencari yang lebih jelas. Jadi kita mengamalkan sesuatu yang jelas-jelas sahih dan alhamdulillah yang namanya amal soleh ini banyak sekali yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih, berdasarkan dalil-dalil yang sahih, maka kita e, kerjakan sesuatu yang jelas bagi kita bahwasanya itu ada dalilnya. Adapun sesuatu yang tidak jelas bagi kita apalagi tidak ada dalilnya sama sekali, maka asal dari ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali ada dalilnya. Salat sunnah selain rawatib Apa saja yang bisa dikerja, yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW Dan kapan waktunya Di antaranya salat duha Cuma salat duha Ini termasuk salat yang tidak Senantiasa dikerjakan Jadi salat sunnah Ada beberapa Ada di antaranya yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW Baik dalam keadaan Bepergian maupun dalam keadaan mukim Tidak bepergian seperti sholat witir Dengan sholat dua rakaat Sebelum subuh Makanya adalah sholat sunnah Yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW Baik dalam keadaan safar, bepergian Maupun dalam keadaan mukim Di sana ada sholat sunnah Yang dikerjakan Ketika beliau mukim saja Tapi ketika beliau bepergian Beliau tinggalkan Di antaranya adalah sholat sunnah Rawatib Selain sholat dua rakaat sebelum subuh Ya empat rakaat sebelum duhur Dua rakaat setelah duhur Dua rakaat setelah maghrib Dua rakaat setelah isya Maka ini ditinggalkan oleh Rasulullah SAW Ketika beliau safar Dan di sana ada sholat Yang kadang beliau kerjakan Dan kadang tidak Artinya tidak senantiasa beliau kerjakan Di antaranya adalah Sholat duha Ini kadang dikerjakan oleh Rasulullah SAW sehingga sebagian sahabat mengatakan kami melihat Rasulullah SAW Sholat duha Seakan-akan Beliau tidak pernah meninggalkan sholat duha Dan kadang kami melihat Rasulullah SAW Tidak mengerjakan sholat duha Sehingga seakan-akan beliau tidak pernah mengerjakan sholat duha Menunjukkan bahasanya Beliau SAW terkadang melakukan Terkadang tidak Oleh karena itu sebagian ulama Dan sebagian guru kita di sini mengatakan sunnahnya dalam sholat duha kita kerjakan kadang-kadang dan kita tidak kerjakan kadang-kadang untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di antara sholat sunnah yang lain seperti sholat wudhu yang dikerjakan setelah kita berwudhu, kemudian e, empat rakaat sebelum asar karena Rasulullah SAW bersabda, Rahim Allah, imraan sholat arba'an qabla al-asr. Allah SWT merahmati seseorang yang sholat empat rakaat sebelum sholat asar Dan empat rakaat sebelum asar Ini tidak dinamakan dengan rawatib Sholat rawatib yang disebut dalam hadis adalah 12 rakaat Yaitu dua rakaat sebelum subuh Kemudian dua rakaat, empat rakaat sebelum zuhur Kemudian dua rakaat setelah zuhur Dua rakaat setelah maghrib Dua rakaat setelah isya Ini dinamakan rawatib Yang jumlahnya ada 12 Adapun empat rakaat sebelum asar maka bukan termasuk rawatib dan barang siapa yang mengerjakannya maka seperti yang tersebut dalam hadis dia akan dirahmati oleh Allah Swt. Di antaranya adalah dua rakaat sebelum maghrib. Setelah adzan antara adzan maghrib dan iqamah maka kita sholat dua rakaat. Karena beliau SAW pernah bersabda, "Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib." Hendaklah kalian sholat sebelum maghrib Hendaklah kalian sholat sebelum maghrib Hendaklah kalian sholat sebelum maghrib Kemudian beliau mengatakan Liman syaa Bagi siapa yang menghendaki Ya ini menunjukkan bahwasanya Itu bagi siapa yang ingin menghendaki untuk sholat Silahkan sholat Tapi dua rakaat sebelum maghrib Bukan termasuk rawatib Yang termasuk rawatib adalah dua rakaat setelah maghrib Berapa umur anak jika dia bisa dijadikan makmum Sampai seandainya anak sebelum dewasa Maka dia bisa menjadi menjadi imam nah, Di sini pertanyaan adalah menjadi makmum Sampai seandainya dia sebelum dewasa Maka dia bisa jadi, bisa menjadi makmum Karena saat itu Abdullah bin Abbas Dia menjadi makmum bagi Rasulullah SAW Dan dia dalam keadaan belum dewasa Bacaan ta'awud apakah rakaat yang pertama saja Atau semuanya Bacaan fatihah dalam salat. Ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dibaca setiap rakaat, ada yang mengatakan hanya pada rakaat yang pertama. Dan perkaranya di sini luas karena membaca ta'awud itu sendiri adalah sunnah. Seandainya seseorang tidak membaca ta'awud di dalam semua rakaatnya, maka ini tidak mempengaruhi salat yang dia lakukan. Kalau kita ketinggalan salat Jumat dan sudah satu rakaat, Bagaimana caranya? Kita ikut bersama imam Sholat Jumat e, Dua rakaat kita, kita, kita sempurnakan Setelah dia selesai Kita sempurnakan dan kita sudah dianggap Mengikuti e, Sholat Jumat Sholat apa saja yang bisa dikodok Dan dalam situasi seperti apa Misalkan tertinggal Salat duhur dan maghrib Asar apa bisa dikodok Kalau bisa bagaimana caranya semua sholat lima waktu bisa dikodok Kalau memang kita Tidak melakukannya karena memang ada udur Seperti orang yang lupa Atau karena ketiduran Maka kita mengkodoknya setelah kita ingat Karena Rasulullah SAW bersabda Idza nama ahadukum man e, idza nama ahadukum man Au aw Fal yusalliha dakaraha Apabila salah seorang dari kalian ketiduran dari sholat Atau dia lupa Maka adalah dia mengkodoknya ketika dia ingat Entah itu sholat subuh, duhur Ataupun sholat yang lain Maka kita kerjakan mengkodok Meskipun sudah keluar dari waktunya Apakah keutamaan sholat di Raudhah? Apakah dari riwayat yang menjelaskan tentang sholat di sana? Sebagian ulama berdalil dengan hadis ma baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jannah antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga mereka mengartikan bahwasanya taman di sini atau taman di antara taman-taman surga artinya kita disunahkan di sana untuk mengerjakan di antaranya sholat sunnah karena sholat ini atau ibadah sholat adalah termasuk sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Oleh karena itu dinamakan dengan taman di antara taman-taman surga dan ini dikuatkan oleh sebagian e, guru kita yang ada di sini dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya dimaksud dengan taman di antara taman-taman surga tersebut dalam hadis adalah bahwasanya daerah tersebut nanti di hari kiamat akan dipindahkan ke dalam surga. Adapun sholat fardu maka tetap disunahkan di saf yang pertama seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi yang disunahkan adalah melakukan sholat sunnah di sana Seperti sholat malam, sholat duha Atau sholat witir Atau sholat rawatib Maka sebagian ulama mengatakan itu disunahkan Dikerjakan di raudhah Tapi dengan syarat tidak menimbulkan mudarat Baik diri sendiri maupun orang lain Kalau kita harus memukul orang Atau menyakiti orang untuk masuk ke dalam raudhah Atau menyakiti diri sendiri untuk masuk ke dalam raudhah maka yang demikian tidak diperbolehkan karena tidak boleh seseorang hanya karena ingin melakukan yang sunnah kemudian dia melanggar sesuatu yang diharamkan Salat saat solat berjamaah berdua bersama imam ketika sujud posisi badan kepala makmum melebihi kepala imam apakah ini diperbolehkan boleh karena yang menjadi ukuran adalah kakinya jadi kakinya itu yang menjadi ukuran yang penting tidak lebih depan daripada imam. Adapun masalah kepala maka tidak masalah karena terkadang seorang imam jauh lebih tinggi daripada eh, seorang makmum jauh lebih tinggi badannya daripada imamnya. Itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat dan insya Allah besok hari Kamis adalah hari yang terakhir tanggal 5 Dhul Hijjah dan kalau masih ada jamaah insya Allah masih akan kita ajar besok sore tapi kalau sudah tidak ada Maka insya Allah akan Ini berarti adalah eh, hari yang terakhir Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh